بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فإخواني في الدين وأخواتي في الله قوم مسلمين والمسلمات Rahimani wa rahimakumullah Semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian InsyaAllah kita akan melanjutkan pembahasan kitab Tauhid Memasuki bab yang ke-45 Bab yang ke-45 Yaitu babun man sabbad dahar Faqad adhallaha Bab barang siapa yang mencaci waktu atau menghina masa maka dia telah menyakiti Allah Subhanahu wa taala barang siapa yang menghina waktu atau mencaci masa maka dia telah mencaci atau menghina atau menyakiti Allah Subhanahu wa taala Inilah jemaah sekalian bab yang ke-45 yaitu larangan mencaci waktu. Karena itu menyakiti Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian, tentang menyakiti menyakiti Allah juga disebutkan di dalam Al-Qur'an. Innal ladzina yu'dzuna Allah wa rasulahu la'anahumullahu fid dunya wal akhirah wa a'adda lahum مهينا. muhina Sesungguhnya orang-orang yang menyakiti Allah dan Rasulnya Maka Allah melaknat mereka di dunia dan di akhirat Dan Allah telah menyiapkan untuk mereka azab yang menghinakan Surat al hazab ayat ke-75 Jemaah sekalian, ada ayat dan ada hadis sebagaimana akan kita bahas nanti. Makhluk menyakiti Allah. Janganlah kita persamakan antara Allah dengan makhluk. Menyakiti Allah tidak sama dengan menyakiti makhluk. Makhluk kalau disakiti, maka dia merasa sakit dan dia tertimpa kemudaratan baik sakit secara psikis atau sakit secara fisik dan tertimpa kemudaratan baginya adapun makna menyakiti Allah sama sekali Allah tidak tertimpa kemudaratan Allah sama sekali tidak tertimpa kemudaratan makhluk sama sekali tidak bisa membahayakan Allah dan Allah menegaskan, Innahum layyadurrullaha syai'an. Sesungguhnya mereka tidak bisa membahayakan Allah sedikit pun. Surat Ali Imran ayat 176. Seandainya makhluk seluruhnya bersatu untuk melawan Allah atau untuk bermaksiat kepada Allah, sama sekali nggak membahayakan Allah sama sekali tidak membahayakan Allah. Malah hanya membahayakan mereka sendiri. Begitu pula sebaliknya, seandainya seluruh makhluk bersatu, semuanya beribadah kepada Allah, sama sekali tidak memberi manfaat kepada Allah. Allah tidak butuh sedikit pun kepada makhluk. Allah ghaniyun, Zurrahmah, Dia adalah yang maha kaya, yang maha cukup sama sekali tidak membutuhkan hamba-hambanya. Dan sama sekali tidak bisa ditimpakan bahaya oleh hamba-hambanya. Jadi, jangan kita samakan arti menyakiti Allah sama dengan menyakiti makhluk. Makhluk sama sekali tidak bisa menimpakan mudarat kepada Allah. Bahkan Allah dialah yang menimpakan mudarat kepada makhluk. Maka arti menyakiti Allah di sini tidak sama dengan menyakiti makhluk. Baik. Jemaah sekalian, para ulama menjelaskan menyakiti Allah atau pembahasan kita adalah mencaci masah. Ini ada tiga macam. Yang pertama, orang yang sekedar mengabarkan. Sekedar mengabarkan tanpa berniat untuk mencaci. Seperti kita mengatakan, hari ini sangat panas. Hari ini melelahkan. Hari ini berat. Maka itu tidak mengapa. Sebagaimana kata Lut alaihissalam, hada yawmun asib." Dalam surat Hud ayat ke-77. Ini adalah hari yang berat. Jadi sekedar mengabarkan tidak tercelah. Ini yang pertama. Yang kedua, orang yang mencaci masa, mencaci waktu, karena meyakini yang mengatur alam ini adalah waktu itu sendiri. Maka ini adalah syirik besar. Sebagaimana akan kita sebutkan dalilnya insya Allah taala tentang salah satu golongan orang kafir, mereka disebut ad-dahriyah. Mereka itu meyakini Bukan Allah yang mengatur alam ini, tapi waktu itu sendiri. Ini adalah syirik besar. Jadi nggak beriman kepada Allah sama sekali. Tapi meyakini waktu itulah yang mengatur segala urusan. Ini ada jenis orang kafir seperti ini. Tapi bukan musyrikin jahiliyah. Musyrikin jahiliyah mengimani Allah yang mengatur alam ini. Sebagaimana dalam surat Yunus ayat ke-31. Wa mayudabbirul amr. Tanyakan kepada mereka siapa yang mengatur segala urusan. Fasayakuluna Allah. Mereka akan menjawab Allah. Tapi ada jenis orang kafir yang lain. Kemudian yang ketiga, orang yang mencaci waktu dan tetap dia meyakini Allah yang mengatur waktu. Allah yang mengatur segala urusan. Kenapa dia mencaci waktu? karena ada peristiwa yang terjadi di waktu tersebut yang tidak dia sukai. Maka waktu yang dia jadikan sasaran celaannya. Maka ini adalah termasuk dosa besar. Jadi jemaah sekalian, inilah tiga jenis mencaci waktu. Dua, kedua dan ketiga itulah yang kita bahas dalam bab ini. Mencaci waktu bisa masuk dalam kategori syirik, dan bisa masuk dalam kategori dosa besar. Penulis rahimahullah menyebutkan di sini dua dalil. Yang pertama dari Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qalu ma hiya illa hayatuna dunya namutu wa nahya wa ma yuhlikuna illa Dan mereka berkata, Tidaklah kehidupan kita ini, yaitu kehidupan kita di dunia ini, melainkan hanyalah kehidupan di dunia ini saja. Kita mati dan kita hidup. Tidak ada hari akhirat. Dan tidak ada yang membinasakan kita kecuali waktu. Maka kata Allah, "Wa ma lahum bidzalika min ilmin." mereka tidak memiliki ilmu tentang ucapan mereka tersebut. Inhum illa yadunnun. Tidaklah mereka itu kecuali hanya menyangka-nyangka, mengira-ngira. Surat Al-Jathiyah ayat ke-24. Inilah jemaah sekalian dalil yang pertama. Tentang orang-orang yang mengingkari hari kebangkitan. Tentang orang-orang yang mengingkari hari kebangkitan. Mereka mengatakan, tidaklah kehidupan kita ini kecuali kehidupan dunia ini saja. Tidak ada hari kebangkitan. Kemudian mereka mengatakan juga, tidak ada yang membinasakan kita kecuali waktu. Maksudnya karena waktu berjalan, kita pun jadi tua, maka kita akhirnya mati, waktu itulah yang membinasakan kita. Maka Allah menjelaskan kepada kita di sini dua jenis kekafiran mereka, dua bentuk kekafiran mereka. Yang pertama, mengingkari hari kebangkitan. Mengingkari adanya hari manusia dibangkitkan kembali di negeri akhirat untuk mendapatkan pembalasan. Dan ini jemaah sekalian termasuk keyakinan asasi, bagian dari rukun iman yang kelima, beriman kepada hari akhir yaitu mengimani adanya hari kebangkitan. Dan selalu kita baca dalam solat kita, Maliki Yaumiddin. Allah adalah Raja di hari pembalasan. Yaitu hari kita dibangkitkan untuk mendapatkan pembalasan. Kemudian yang kedua, kekafiran mereka adalah meyakini yang membinasakan mereka adalah waktu. Jadi bukan Allah hanyalah pergantian waktu yang membinasakan mereka. Maka jemaah sekalian, mereka dalam ayat ini bermaksud mencela waktu. Karena bagi mereka, waktu itulah yang membinasakan mereka. Waktu itulah yang membinasakan mereka. Jadi ini salah satu bentuk kekafiran. Meyakini Bukan Allah yang mengatur alam ini, bukan Allah yang mengatur kehidupan, bukan Allah yang menghidupkan dan mematikan, semata-mata dilakukan oleh waktu. Maka mereka mencela waktu. Oleh karena itu, barang siapa yang mencela waktu dengan keyakinan waktu itulah yang mengatur kehidupan ini, maka dia sama dengan orang-orang kafir yang Allah sebutkan di dalam ayat ini. Ini adalah kekafiran. Kekafiran di dalam rububiyah Allah. Karena sudah jelas, yang mencipta adalah Allah. Yang mengatur alam ini adalah Allah. Maka barang siapa meyakini ada selain Allah yang mencipta, ada selain Allah yang mengatur alam ini dan menguasainya, berarti dia telah mempersekutukan Allah di dalam rububiyah Allah. Kemudian jemaah sekalian, pelajaran lain yang bisa kita petik dari ayat ini Ayat ini menunjukkan kepada kita satu sebab orang itu tersesat. Salah satu sebab orang itu tersesat yaitu mengikuti keyakinan atau meyakini, mengimani sesuatu yang tidak berdasarkan ilmu. Sesuatu yang tidak berdasarkan ilmu hanya berdasarkan persangkaan belaka. Menyangka-nyangka, mengira-ngira saja. Itulah prinsip beragama orang kafir. Mereka tidak mengikuti dalil, tidak mengikuti ilmu. Hanya mengikuti persangkaan belaka. Maka jemaah sekalian umat Islam tidak boleh meyakini sesuatu kecuali berdasarkan dalil. Dan ilmu tentang perkara gaib, tentang kejadian-kejadian di masa depan, terutama alam akhirat, sama sekali tidak bisa dijangkau dengan akal kita. Ilmu ilmu tentang perkara-perkara gaib di akhirat kelak hanya bisa ditetapkan dengan dalil yaitu Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sesuai pemahaman ahlu sunnah wal jamaah. Kalau semuanya bisa dipahami oleh akal, bisa ditentukan oleh akal, nggak ada bedanya jadinya antara orang beriman dan orang kafir. Antara orang beriman dan orang kafir. Oleh karena itu Allah mengabarkan kepada kita sifat-sifat orang yang beriman yu'minuna bil ghaib. Sifat yang membedakan orang beriman dan orang kafir orang beriman itu mengimani yang gaib. Dan yang gaib itu sama sekali nggak bisa ditetapkan oleh akal sehat atau akal manusia. Manusia dengan akalnya nggak bisa mengatakan nanti di hari kiamat akan terjadi begini dan begitu. Nggak bisa. Hanya melalui dalil. Tapi tidak akan pernah bertentangan dengan akal sehat. Dalil yang Allah sampaikan kepada kita ilmu yang Allah ajarkan kepada kita dalam Al-Quran dan Sunnah sama sekali tidak akan pernah bertentangan dengan akal sehat. Karena akal sehat kita disuruh untuk memahami. Disuruh untuk memahami. Bagaimana mungkin Allah menciptakan akal sehat untuk memahami, lalu Allah menurunkan pedoman hidup yang bertentangan dengan akal sehat? Gak mungkin. Secara akal, secara akal sehat gak mungkin. Allah yang menciptakan akal kita untuk memahami, untuk belajar. Bagaimana mungkin Allah turunkan pelajaran, turunkan ilmu yang bertentangan dengan akal sehat kita? Bukan bertentangan, cuman ada hal-hal yang akal kita nggak sanggup menjangkaunya. Maka disitulah keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berbicara, termasuk yang kita nggak bisa menentukan dengan akal kita, tidak bisa menetapkan dengan akal kita, adalah kejadian-kejadian di masa depan. Bagaimana manusia dibangkitkan, bagaimana manusia mendapatkan pembalasan, bagaimana keadaan-keadaan manusia, sama sekali nggak bisa ditetapkan dengan akal kita, melainkan dengan dalil. Dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita menetapkan dengan akal kita, maka kita akan terjerumus di dalam kesesatan. Seperti yang Allah sebutkan dalam ayat ini. Mereka kemudian memiliki satu keyakinan bahwa kehidupan ini hanyalah kehidupan dunia ini saja. Nggak ada lagi kebangkitan. Juga mereka meyakini yang membinasakan mereka hanyalah waktu. Barusan saya baca berita, ada seorang kaya raya mengubur mobil mahalnya. Dengan keyakinan mobilnya itu bisa dia kendarai lagi di akhirat. Subhanallah. Maka jemaah sekalian, jadi bodoh kalau kita kemudian menentukan tentang kehidupan akhirat hanya dengan perkiraan-perkiraan, prasangka-prasangka, bukan dengan dalil. Bukan dengan dalil. Iya. Maka akidah Islam adalah akidah yang dibangun di atas dasar ilmu. Apa saja yang tidak berdasarkan ilmu tidak boleh kita yakini. Dan jemaah sekalian memiliki keyakinan itu berarti beribadah. Itu berarti beribadah. Ketika kita memiliki keyakinan yang benar, dengan itu kita beribadah kepada Allah. Namanya ibadah apa? Al-yakin. Meyakini seperti yang Allah perintahkan untuk diyakini mengimani seperti yang Allah perintahkan untuk diimani. Jadi ini sesuatu yang agung, termasuk ibadah. Mengimani seperti yang Allah perintahkan untuk diimani. Allah berfirman, "Walau amanu bimithli ma amantum bihi faqad Kalau mereka beriman wahai Muhammad seperti yang kalian imani, maka mereka akan mendapatkan hidayah. Jadi, sesuatu yang tidak jelas sesuatu yang tidak berdasarkan dalil, jangan kita jadikan sebagai keyakinan kita. Oleh karena itu, termasuk tipu daya setan, membuat-buat sesuatu yang tidak nyata, agar kita memiliki keyakinan yang rusak. Contohnya jemaah sekalian, setan menampakkan diri kepada manusia sebagai dewa-dewi mengaku sebagai dewa air, dewi tanaman, dewa angin. Itu semua setan. Agar kita punya keyakinan rusak. Contoh lain, supaya keyakinan kita rusak, bagaimana setan melakukan tipu daya? Kalau ada terjadi kecelakaan di satu tempat, ada yang korban sampai wafat maka setan akan menampakkan diri di tempat itu de dengan bentuk orang yang sudah wafat tersebut. Dia bikin penampakan. Atau ada orang kesurupan, lalu yang kesurupan itu berbicara, mengaku sebagai orang tuanya atau kakeknya, neneknya yang sudah wafat. Dan dia bisa meniru suaranya persis dan bisa menunjukkan bukti-bukti. Kalau dulu kakeknya suka makan ayam, dia minta ayam. Ini semua tipu daya setan supaya kita memiliki keyakinan yang salah. Yaitu manusia ketika sudah wafat masih bisa kembali gentayangan di muka bumi. Bahkan bisa balas dendam. Ya. Ini yang diinginkan oleh setan. Padahal Allah mengatakan, wami waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun." Dan di belakang mereka ada barzakh, dinding pembatas sampai hari kebangkitan. Jadi ini ajaran Al-Qur'an. Manusia kalau sudah dikubur, nggak ada bisa gentayangan keluar. Tapi setan menampakkan seakan-akan dia yang sedang gentayangan di luar. Supaya apa? Supaya keyakinan kita menyelisihi Al-Quran. Jadi jemaah sekalian, meyakini sesuai dengan keyakinan yang terdapat dalam Al-Quran dan Sunnah, itu adalah pendekatan diri kepada Allah. Maka itulah pentingnya belajar akidah. Dan ini ibadah yang mudah sekali. Kita nggak harus wudhu, nggak harus tayamum. Nggak harus mandi wajib cukup punya ilmu, kita yakini kebenarannya dalam hati kita. Dan kita tidak meyakini yang bertentangan dengan itu. Sebaliknya orang itu bisa difonis sesat, bahkan kafir, kalau dia meyakini satu keyakinan yang bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah jemaah sekalian, pentingnya kita beragama berdasarkan ilmu. Iya. Maka beragama hanya berdasarkan prasangka, ikut-ikutan orang, tidak berdasarkan ilmu, itu adalah metode beragamanya orang-orang musyrik jahiliyah dahulu. Iya. Kita masuk dalil yang berikutnya. Ini dalil yang terakhir dalam bab ini sebuah hadis. Kata penulis rahimahullah, wa fis sahih. Di dalam as-sahih, yaitu sahih Al-Bukhari dan Muslim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu dari sahabat yang mulia Abu Hurairah semoga Allah meridhai beliau anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda qala Allah taala Allah subhanahu wa taala berfirman hadis qudsi hadis qudsi riwayat Al-Bukhari dan Muslim termasuk tingkatan hadis yang paling tinggi kesohihannya yaitu riwayat Bukhari dan Muslim Allah azza wa jalla berfirman Yu'zin ibnu Adam. Anak Adam menyakiti aku. Sekali lagi, menyakiti di sini tidak bermakna memudaratkan Allah. Karena menyakiti manusia beda dengan menyakiti Allah. Manusia menyakiti Allah sama sekali tidak membahayakan Allah sedikit pun, melainkan membuat Allah murka kepada mereka. Yasubud dahar. Anak Adam menyakiti aku yaitu dia mencaci waktu. Wa anad dahar, padahal akulah waktu. Uqallibul laila wan nahar. Akulah yang membolak-balikan malam dan siang. Wa fi riwayatin dan dalam riwayat yang lain, la tasubbud dahar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Janganlah kalian mencaci waktu. Fa innallaha huwad dahar." Karena Allah Subhanahu wa taala dialah waktu. Jemaah sekalian, Hadis yang mulia ini menjelaskan kepada kita larangan keras mencaci waktu. Akan tetapi, kalau seseorang meyakini Allah yang mengatur waktu, Allah yang menguasainya, bukan waktu itu yang mengatur, bukan waktu yang mengatur kehidupan dan kematian, maka dia tidak sampai tingkatan musyrik. Beda dengan pembahasan sebelumnya mereka sampai tingkatan kesyirikan karena mereka meyakini waktu itulah yang menghidupkan dan yang mematikan mereka, yang mengatur alam ini. Sekedar seseorang mencaci waktu dan dia tidak tetap meyakini Allah yang menguasai waktu, Allah yang menciptakan dan mematikan, maka itu adalah dosa besar. Sampai-sampai Allah mengatakan, dengan ucapannya itu dia telah menyakiti aku. Menunjukkan itu adalah dosa yang sangat besar maka perbuatan ini diharamkan di dalam syariat Islam dan mengurangi kesempurnaan tauhid. Mengurangi kesempurnaan tauhid. Adapun yang sebelumnya karena sampai tingkat kesyirikan, syirik besar, maka menghilangkan tauhid. Karena dosa itu terbagi dua, dosa yang menghilangkan tauhid dan dosa yang mengurangi kesempurnaan tauhid. Jadi jelas, itu perbuatan yang haram dan juga bisa mengantarkan kepada kesyirikan. Bisa mengantarkan kepada kesyirikan. Menyerupai perbuatan orang-orang musyrik jahiliyah dahulu yang mengatakan wama yuhlikuna illa dahar. Tidak ada yang membinasakan kami kecuali waktu. Mereka juga mencaci waktu. Maka apabila kita mengikuti tradisi mereka, itu termasuk sebab terbesar terjerumusnya hamba di dalam kesyirikan dan kekufuran. Jadi di sini juga ada pelanggaran lain yaitu tasyabbuh, menyerupai orang-orang kafir. Kemudian jemaah sekalian, ada satu permasalahan dalam hadis ini. Apakah Allah adalah waktu? Atau waktu salah satu nama Allah? Jawabannya tidak. Allah bukan waktu dan waktu bukan pula nama Allah Subhanahu wa taala. Bukan pula bagian dari sifatnya kita harus menafsirkan akulah waktu. Begitu pula sabda Nabi SAW, Allah dialah waktu. Ditafsirkan dengan apa? Maknanya Allah adalah penguasa waktu. Pemilik waktu. Allah adalah pemilik waktu dan penguasa waktu. Bukan waktu itu sendiri. Dalilnya apa? Karena penafsiran terhadap sifat dan nama Allah harus berdasarkan dalil. Dalilnya apa? Dalilnya adalah hadis ini sendiri. Perhatikan lanjutan hadis. Anad dahar, akulah waktu. Uqallibul laila wan nahar. Aku yang membolak-balikan waktu malam dan siang. Artinya aku penguasa waktu. Karena aku yang membolak-balikan waktu, maknanya akulah yang menguasainya, akulah yang memilikinya. Jadi, ini bukan sembarang penafsiran tapi penafsiran berdasarkan dalil. Karena jemaah sekalian, ulama Islam, ulama ahlu sunnah wal jamaah sepakat. Sifat-sifat Allah itu tidak boleh ditafsirkan sehingga keluar dari zohirnya. Keluar dari zohir, makna lahirnya. Kecuali berdasarkan dalil. Siapa yang menafsirkan sifat-sifat Allah sampai keluar dari makna zohirnya tanpa dalil, dia telah menyimpang dari jalan ahlu sunnah wal jamaah. Contoh jamaah sekalian, Allah mengabarkan kepada kita dia memiliki tangan. Ada sebagian orang, mereka mengatakan itu bukan sesuai zohirnya. Kalau secara zohir, secara lahiriah, tangan ya tangan. Kata mereka itu hanya kata kiasan. Maksud tangan di situ adalah kekuatan. Maka jemaah sekalian, penafsiran seperti ini tidaklah berdasarkan dalil. Enggak ada dalilnya. Ulama salaf sepakat sifat-sifat yang Allah kabarkan kepada kita dalam Al-Quran dan Sunnah itu sesuai makna zohirnya. Secara hakiki, bukan kata kiasan. Allah kabarkan kepada kita dia memiliki wajah. Itu wajah beneran bukan hanya kata-kata kiasan. Wajah beneran. Tetapi tangan Allah dan wajah Allah tentu tidak sama dengan tangan dan wajah makhluk. Jadi bukan kata-kata kiasan. Nggak boleh kita tafsirkan macam-macam. Nggak boleh kita katakan itu hanya kata kiasan. Maknanya Allah ingin memberi nikmat. Itu arti wajah Allah. Allah ingin memberi nikmat. Iya. Begitu pula Allah Istiwa di atas arsh. Allah istiwa di atas arsh. Ini maknanya sesuai zahirnya. Ini bukan kata kiasan. Kalau kita mengatakan ini kata kiasan, ini seakan-akan Allah tidak mampu untuk mengungkapkan sifat-sifatnya kecuali dengan kata kiasan. Ini makna Para ulama ahlu sunnah wal jamaah sepakat. Itu sesuai dengan lahirianya, zohirnya, teksnya. Ada sebagian orang mereka mengatakan itu hanya kata kiasan. Maksudnya istiwa di atas ars artinya berkuasa. Bukan berada di atas ars, tapi berkuasa. Nah jemaah sekalian, mereka tidak punya dalil sama sekali. Jadi itu namanya tafsir fasid. Maka penafsiran itu ada dua. Tafsir sahih dan tafsir fasid. Takwil sahih, takwil atau tafsir yang sahih, yang benar, dan yang rusak, yang salah. Walaupun itu sebenarnya tidak layak disebut tafsir. Lebih tepat disebut tahrif, penyelewengan. Karena kalau disebut tafsir, mereka memang senang disebut tafsir. Supaya dibilang ahli tafsir. Padahal yang mereka lakukan adalah tahrif penyelewengan. Kenapa? Karena tidak berdasarkan dalil. Lalu mereka katakan ahlu sunnah itu zohiriyah. Hanya berdasarkan teks, nggak sanggup menafsirkan. Kenapa? Akalnya lemah. Subhanallah. Jadi mereka meninggikan diri mereka karena bisa menafsirkan sesuai keinginan mereka. Lalu menghina dan merendahkan para ulama ahlu sunnah wal jamaah yang tidak menafsirkan. Maka kita katakan jemaah sekalian, ulama ahlu sunnah bukan tidak menafsirkan. Tapi ulama menafsir, menafsirkan sesuai dengan dalil. Sesuai dengan maknanya yang sebenarnya. Sebagai contoh, hadis ini. Hadis ini ulama tafsirkan. Akulah waktu kata Allah. Kata para ulama maksudnya, aku pemilik waktu. Mana dalilnya? Dalilnya adalah hadis ini sendiri lanjutannya. Uqallibul layla wan nahar Aku yang membolak-balikan waktu siang dan malam. Berarti maksud firman Allah, akulah waktu, akulah pemiliknya, akulah penguasanya. Maka waktu bukan nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Karena hadis ini menakwilkan sendiri makna akulah waktu, akulah penguasanya. Akulah yang bisa membolak-balikan waktu. Ya. Yeah. Pelajaran lain jemaah sekalian, yang bisa kita petik dari hadis ini bahwasanya nama-nama Allah itu nama-nama yang maha indah dan memiliki kandungan makna yang juga sangat indah. Sementara kalau kita namakan Allah dengan waktu, itu tidak mengandung makna yang indah. Ya. Tidak mengandung makna yang indah. Maka nama-nama Allah adalah nama-nama yang maha indah. Makanya disebut al-asma'ul husna. Nama-nama Allah yang sangat indah, yang sangat baik. Sedangkan ad-dahar tidak mengandung makna baik. Tidak mengandung makna sangat baik. Ya. Hadis ini juga menunjukkan waktu itu adalah makhluk, dia adalah ciptaan Allah, diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan segala sesuatu selain Allah adalah makhluk. Oleh karena itu hadis ini juga menunjukkan kewajiban beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala, segala sesuatunya diciptakan dan diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian, mungkin ini saja yang bisa kita bahas. Barangkali ada pertanyaan, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ustadz kita sering mendengar atau bahkan secara tidak langsung kita sendiri sebelum katakanlah mendapatkan ilmu mengenai dalil-dalil waktu ini kita sering menghadapi masalah atau mungkin problematika hidup kemudian kita mengucapkan bahwa ya sudahlah kita serahkan kepada waktu insya Allah dengan ber, dengan berjalannya waktu nanti masalah bisa selesai atau bisa apa namanya e, mendapatkan solusi atau akan ada solusinya. Nah, kira-kira anggapan seperti inilah apakah yang disebut dengan kita mencela waktu, Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi yang saya tangkap ada dua kalimat. Kita serahkan saja kepada waktu. Dengan berlalunya waktu, maka akan terjadi perubahan. Iya. Jemaah sekalian, kalimat yang pertama sepatutnya dihindari. Kita serahkan kepada waktu. Karena menyerahkan urusan tafwidul umur itu namanya tawakal. Menyerahkan urusan kita harusnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya harusnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi bagian yang kedua, dengan berlalunya waktu akan terjadi perubahan, maka insya Allah ini tidak mengapa. Ini tidak mengapa. Karena itu kenyataan, itu fakta. Ada orang ditimpa musibah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna sabru inda sodmatil ulah. Kesabaran itu hanyalah dibutuhkan pada pukulan yang pertama. Artinya dengan berlalunya waktu, dia sudah hilang sendiri kesedihannya. Ya. Berangsur-angsur kesedihannya hilang. Jadi dia butuhkan kesabaran itu di pukulan yang pertama. Ya. Jadi itu fakta kenyataan. Maka tidak masalah insya Allah. Tapi kalimat kita serahkan kepada waktu ini sepatutnya dihindari karena ini mengandung makna tawakal. Ya, walaupun tentu kita nggak bermaksud bertawakal kepada waktu, tapi kan sudah kita bahas di bab-bab sebelumnya. Jangan kita mengucapkan kalimat yang di situ mengandung penyamaan antara Allah dengan makhluknya. Itu sudah masuk kategori syirik kecil. Karena kita nggak bermaksud. Walaupun kalimat kita mengandung penyamaan antara Allah dengan makhluk, dan kita tidak bermaksud, maka itu sudah syirik kecil. Iya. Kalau kita bermaksud menyamakan, tentu itu adalah syirik besar, bukan syirik kecil lagi. Wallahu alam. Ya, Pak. Ada pertanyaan lain silakan. masa Ustaz itu termasuk yang mana itu Ustaz dari tiga macam tadi itu? Merasa kesal karena hari ini panas. Subhanallah. Ini tidak patut jamaah sekalian. Yang menciptakan panas itu adalah Allah. Dan Allah menciptakan ada mengandung kebaikan-kebaikan untuk manusia. Jadi ini tidak pantas. Kenapa dilarang mencaci waktu? Karena Allah yang menciptakan. Maka tidak sepatutnya kita merasa kesal dengan kondisi cuaca. Karena Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan. Seharusnya kita malah berprasangka baik kepada Allah. Di balik cuaca yang Allah ciptakan itu mengandung hikmah-hikmah, mengandung kebaikan-kebaikan untuk kita. Iya. Sama dengan Allah kirimkan kepada kita gerhana matahari dan bulan. Itu kan mengganggu aktivitas. Tapi di situ ada kebaikan-kebaikan yang besar. Nabi SAW bersabda, Yukhawifullahu bihima ibadahu. Allah mempertakuti hamba-hambanya dengan gerhana matahari dan bulan. Supaya kita takut kepada Allah. Supaya kita ingat, Allah maha mampu untuk menciptakan seperti itu. Dan supaya kita ingat, akan datang satu hari, matahari dan bulan benar-benar hilang. Dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Kemudian jemaah sekalian, ada satu hadis juga berbicara tentang menyakiti Allah. Ini tambahan. Ada satu hadis berbicara tentang menyakiti Allah. Jadi hadis ini disebut menyakiti Allah. Tadi sudah kita jelaskan makna menyakiti Allah bukan bermakna memudaratkan Allah. Jadi nggak sama menyakiti Allah dan menyakiti makhluk. Ada satu hadis lagi berbicara tentang menyakiti Allah. Yaitu hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma ahadun asbaru min adzan sami'ahu min Allah azza wa jalla." Yad'una lahul walad, thumma yu'afiyahum wa yarzuquhum. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada yang lebih sabar daripada Allah. Perhatikan jemaah sekalian, Allah juga punya sifat sabar. Tapi tentu tidak sama sabarnya Allah dan sabarnya makhluk. Kata Nabi SAW, tidak ada yang lebih sabar daripada Allah ketika mendengarkan ucapan yang menyakitkan. Yaitu mereka mengatakan Allah punya anak. Ini betul-betul Allah tersakiti. Sekali lagi, tidak sama tersakitinya Allah dengan tersakitinya makhluk. Tapi kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Allah masih memberikan kepada mereka berbagai kebaikan dunia dan memberikan rezeki. Subhanallah, Allah yang paling sabar. Mereka menyakiti Allah dengan mengatakan Allah punya anak, tapi Allah masih memberikan rezeki dan kehidupan kepada mereka. Jadi jemaah sekalian, terkadang ada penamaan sifat Allah yang sama dengan makhluk. Allah punya sifat tangan, makhluk juga punya sifat tangan. Allah punya sifat wajah, makhluk juga punya sifat wajah. Allah mendengar, makhluk juga mendengar. Tapi tentu hakikatnya berbeda. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Laisa kamithli syai'un wa huwa samiul basir." Tidak ada yang serupa dengan Allah dan Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik. Walhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.